السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله Biasanya para ulama ketika memasuki bulan haji mereka menghentikan semua kegiatan pengajian yang biasa mereka lakukan dan secara khusus memberikan kajian-kajian tentang masalah haji. Begitu pula kalau sudah masuk Ramadan, seluruh kegiatan pengajian dihentikan dan konsentrasi untuk kajian bidang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Karena hari Senin pagi insya Allah saya akan menaikkan ibadah haji membawa rombongan jamaah maka malam hari ini kesempatan untuk bisa menyampaikan berkaitan secara khusus tentang masalah haji. Mudah-mudahan ini akan menjadi penguat bagi mereka yang sudah pernah berhaji dan menjadi pelajaran bagi mereka yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang insya Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah bahwa ketentuan ketentuan tauhid yang Allah tetapkan kepada Rasulullah dan kepada umat Islam mulai awal turunnya surat-surat yang ada di Mekah sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setelah beliau melaksanakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah sebagai pelaksanaan daripada tauhid apakah itu salat apakah itu jihad, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu yang lainnya sampai datangnya perintah haji kepada Rasulullah SAW dan beliau menunaikan ibadah haji itu tahun 10 Hijriah. Setelah beliau melaksanakan ibadah haji sekitar 3 bulan berikutnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaian ibadah-ibadah dalam Islam ditandai dengan kewajiban berhaji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Tentunya kita tahu bahwa meskipun perintah ibadah haji itu terjadi tahun ke-9 sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh wakil Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah SAW baru menjalankan tahun ke-10 Hijriah. Dan sebelumnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan umroh itu selama empat kali umroh. Sebelum beliau haji, beliau melaksanakan apa? Umroh selama empat kali. Setiap kali perjalanan umroh, satu kali umroh. Berbeda dengan banyak jamaah umroh dan haji Indonesia, bahwa kemudian akan ditemukan di sana mereka yang melakukan umroh itu dalam sekali perjalanan tidak hanya melakukan sekali umrah tetapi berkali-kali umrahnya. Biasanya mereka setelah umrah nanti berapa hari atau sehari berikutnya pergi keluar ke Tan'im atau Jorana, kemudian mereka berihram dari sana lagi, masuk umrah lagi, umrah lagi, mengumrahkan keluarganya, tetangganya, temannya dan macam-macam bentuk umrah yang mereka lakukan. Padahal itu tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas menyebutkan umrah itu adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Makanya umrah bukan merupakan satu kewajiban yang bersifat sunnah, tapi kalau haji adalah bersifat wajib bagi yang mampu. Mampu dalam arti secara material, mampu secara fisik, mampu secara mental, mampu secara perjalanan sampai ke tempat tanah suci itu. Nah, karena itu Allah SWT menetapkan kewajiban haji ini. A'udzu billahi A'udzubillahi rajim. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bagi manusia telah diperintahkan kewajiban haji ke bait ke bait Allah bagi siapa yang mampu maka barang siapa yang kafir, yang ingkar, sungguhnya Allah tidak butuh kepada seluruh alam semesta ini. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan al-hajju ashurun ma'lumat faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sudah masuk Isya? Ya Adhan dulu barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. ketika perintah haji itu datang kepada Rasulullah kemudian Rasulullah umumkan kepada umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji dan kemudian beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul fa hajju wahai manusia Allah telah mewajibkan haji kepada kalian maka laksanakanlah ibadah haji itu Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah cuma sekali saja?" Rasulullah diam. Kalau kemudian dijawab dua kali, tiga kali, kita apa susahnya kita? Ya, kadang-kadang orang itu bertanya yang bisa merepotkan dirinya sendiri. Karena itu Allah perintahkan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya terhadap hal-hal yang kalau apa ini dijelaskan malah malah merepotkan. Makanya sekian banyak dari para sahabat itu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW bertanya. Sehingga mereka berharap kalau ada orang yang baru datang untuk apa? Untuk bertanya. Karenanya haji ini kemudian diumumkan <clears throat> dan dalam satu riwayat disebutkan yang ikut berhaji bersama Rasulullah ada sekitar 114 ribu ada lain menyebutkan 120 ribu kemudian ada setelah pulang dari haji Rasulullah SAW menemukan ibu-ibu yang tidak ikut berangkat haji kemudian beliau bertanya kenapa engkau tidak berangkat haji bersama kami kata wanita itu karena kami tidak cukup bekal kendaraan yang kami miliki yaitu unta yang kami gunakan kita gunakan untuk apa eh, mengambil susunya sehingga tidak bisa untuk digunakan berat madaji kata Rasulullah kalau kamu nggak sempat maka ntar waktu Ramadan berangkatlah umroh kalau kamu umroh waktu Ramadan seperti haji bersamaku kata Rasulullah jadi memang Rasulullah SAW itu orang yang sangat bijaksana. Ya, tidak memaksakan kehendak. Melihat keadaan umatnya. Bil mu'mina ra'ufur rahim. Beliau sayang betul sama sama umatnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan Man ataqal hajj falam yahujj Fasawan alaihi mata Yahudi, Yahudian mata au Nasraniya. Jika seseorang mampu berangkat haji tapi tidak mau berangkat haji, maka kemudian kalau mati silakan dia milih matinya Yahudi atau Nasrani. Riwayat ini banyak kita temukan, banyak orang menyebutkan sebagai hadis. Tetapi yang kuat adalah dia adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa jadi beliau peroleh itu berasal dari berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya nggak betul kalau ada orang mampu untuk berangkat haji tapi dia mengatakan saya belum dipanggil sama Allah. Ya, banyak orang-orang kaya yang punya kemampuan untuk berangkat haji tetapi mereka tidak punya kesungguhan sehingga mencari alasan untuk tidak berangkat haji. Sehingga kemudian alasannya diantaranya saya belum mendapatkan panggilan dari dari Allah. Ya, bahwa kemudian Allah akan memberikan taufiknya ketika orang itu bersungguh-sungguh. Kemudian yang akan Allah berikan kepada seseorang kalau orang itu ada kesungguhan. Makanya kalau kita sudah punya kemampuan, segeralah untuk meniatkan diri dan apa menempuh cara-cara bagaimana supaya haji itu bisa terlaksana. Kemudian pasrah sama Allah SWT. Apakah akan berhasil atau tidak? Ada sejumlah orang telah berusaha untuk mendapatkan kuota, visa dan lain sebagainya. Tapi Allah belum mengendaki. Selama dia sudah berusaha dan tidak berhasil, insya Allah dia tetap dapat pahalanya orang yang melaksanakan haji itu. Meskipun dia belum belum berhasil untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan orang seperti itu bisa melaksanakan ibadah, ibadah haji di tahun depan. Makanya jangan sampai pernah mengatakan apa? Saya belum dipanggil Allah untuk berhaji. Padahal dia mampu sampai dia berusaha maksimal untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu. Kalau memang sudah maksimal tidak berhasil ya sudah. Berapa banyak orang yang sudah siap semuanya, visanya siap, paspornya siap, semuanya sudah siap ketika mau berangkat sakit dia. Ya. Atau ada kondisi lain yang tidak mungkinkan dia berangkat. Ternyata gagal juga. Yang penting sudah ada niatnya. Makanya niat ibadah haji ini harus utuh. Karena Allah SWT. Bukan karena supaya dipanggil orang Pak Haji atau kemudian nanti untuk satu sosial ataupun macam-macam niat yang lainnya tidak ada. Niat harus sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka yang kedua adalah mempelajari cara berhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan litakhudhu anni manasikakum. Rasul mengatakan apa? Ambillah cara nusuk kalian dariku kata Rasulullah. Yang biasa kita baca inna salati wa nusuki, nusuk di situ apa? Ibadah haji dan umroh secara khusus. Ya, Meskipun nanti ada masuk apa ini ada hadiu, ada dam, ada apa ini korban dan sebagainya masuk nusuk yang sehingga itu lebih kaitannya dengan masalah haji. Ya. Nah, ini harus kita pelajari makanya mereka yang mempelajari tentang haji hanya sebatas teori masih kadang-kadang apa? belum terlalu jelas. Kita dulu ketika belajar cuma teori cepat lupa. Ya, nanti ketika udah praktek, oh baru oh begini, oh begitu. Jadi kemudahan itu nanti pada saat prakteknya. Minimal kita tahu ilmunya dulu. Kalau udah tahu ilmunya, nanti ketika prakteknya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, pertama niat itu harus dijaga. Yang kedua, cara ibadah hajinya harus dipelajari secara benar. Sebab berapa banyak orang yang kemudian melaksanakan ibadah haji hanya didasarkan karena semangat, tidak kemudian berusaha untuk memahaminya secara benar, akibatnya setelah ibadah haji menyesal. Kok saya banyak salah ya? Akhirnya dia berusaha bagaimana untuk bisa mengulangi lagi, mengulangi lagi ibadah hajinya itu. Ya. Nah, karena ibadah haji itu biayanya mahal. Dan sekarang ini kemudahannya luar biasa. Kalau dulu Tahun-tahun 60, 70 orang berangkat haji itu hitung-hitungannya udah hilang. Karena 6 bulan, 1 tahun, kadang 2 tahun. Kadang balik, kadang nggak balik. Naik kapal nggak ada HP, nggak ada apa. Udah pasrah sama Allah udah naik kapal itu. Kapalnya mau tenggelam di jalan, mau selamat. Udah nggak tahu. Ya. Nah, kebanyakan pejuang-pejuang Islam dulu di Indonesia ini mereka menjadi pejuang setelah berangkat haji. Sebab dia imam, imam bonjol, haji miskin, macam-macam dulu. Itu kebanyakan mereka memang mendapat ilmunya dari sana. Setelah mereka melaksanakan ibadah ibadah haji. Makanya senep hogronya menetapkan dia harus berangkat ibadah haji. Padahal dia orang kafir, pura-pura menjadi muslim. Berangkat dia. Ya, tadinya posnya di Masjid Baitul rahim yang ada di mana di di Aceh itu Aceh besar dia berangkat ke sana untuk melihat dari mana munculnya pejuang-pejuang Islam ini yang ada di Indonesia kok mereka begitu dasarnya dalam melawan Belanda nah beliau melihat ini sumbernya dari dari haji ini makanya kalau orang pulang haji terus memble ya keliru harus orang-orang ngaji itu harus semangatnya lebih untuk perjuangan perjuangan terhadap Islam. Lihatlah perjuangan perjuangan kita dulu. Mereka pulang dari haji itu membawa semangat yang mengobar-ngobar itu untuk melawan Belanda, untuk mengusir penjajah Jepang dan sebagainya itu. Luar biasa betul. Itu diteliti betul sama Asra Ugronya itu. Dia berangkat ke sana. Sampai di Mekah, dia teliti apa yang dilakukan oleh oleh apa? Orang-orang Indonesia ini Ternyata selain mereka berangkat haji, mereka mendalami ilmu agama dengan ulama-ulama yang ada di Mekah itu. Nah, sampai sekian lama mereka pulang, kemudian mereka ajarkan ilmu itu kepada masyarakat, kemudian dikobarkan perjuangan melawan penjajah-penjajah itu. Begitu. Dan itu dilakukan oleh sinagogonya berapa lama? Tujuh bulan. Ini Pak Esma lagi berangkat haji. Saya yakin kalau udah selesai haji 30 hari, 40 hari, kalau yang biasa berapa 45 hari, udah kangen keluarga. Ya, udah telepon-teleponan, kapan balik ya? Udah kangen kah? Kampung halaman. Ya. Kalau Anda plus cepat 21, ada 15 hari, ada 35 hari, paling maksimal 30 hari. Itu mereka pulang Sejak urgen sampai berapa? Tujuh bulan. Dia teliti betul itu. Orang-orang Islam dari Indonesia yang yang berhaji itu. Nah, ternyata dari mereka lah, dari sanalah mereka mereka ilmu dan semangat perjuangan itu. Makanya kita pun harus begitu. Lihat, umat Islam ini luar biasa, diarahkan oleh Allah. Kalau ini bukan agama dari Allah, nggak mungkin. Setiap Jumat dikumpulkan seluruh umat Islam, diberikan khutbah Jumat, dikasih semangat, untuk tetap komited terhadap Islam. Ya kan? Setiap tahun dua kali dikumpulkan dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka seluruh umat Islam, miskin maupun kaya. Ya. Yang laki maupun perempuan, yang men maupun tidak men. Itu waktu apa? Idul Fitri, Idul Adha itu kumpul semuanya, diarahkan oleh para khatib, oleh para para imam supaya mereka komit terhadap Islam dan seumur hidup sekali diarahkan mereka lewat haji pertemuan umat Islam seluruh dunia di Mekah sana untuk melaksanakan ibadah haji tunduk patuh kepada Allah seluruh kaum laki pakai ihram putih-putih sepertinya siap untuk mati sudah karena akan berhadapan dengan Allah dengan membawa kafan yang putih seperti itu tidak lagi membawa atribut-atribut yang lainnya Luar biasa. Untuk sampai tunduk kepada Allah terakhirnya suruh cukur rambut. Luar biasa ini. Kalau bukan dari Allah nggak mungkin. Makanya orang Muslim itu tunduk patuh kepada Allah seutuhnya, tidak ada tawar menawar. Suruh pakai putih-putih ya, pakai putih-putih. Ya? Lepas semua pakaian-pakaian kecuali hanya dua lembar itu. Sesekalian keangkuhan-keangkuhan akan terlepas semuanya itu. Yang ada hanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang kita sampaikan dalam semua apa ucapan kita talbiyah terus. Kita sampaikan kepada Allah keseriusan kita, kesungguhan kita. Kita mentauhidkan, tidak menyekutukan sama sekali. Kita kembali kepada Allah, kita penuhi panggilan Allah. Maka sekalian Nah, dengan perintahnya ibadah haji ini, maka umat Islam berangkat ibadah haji. Meskipun kita lihat sayang sayang sekali banyak orang yang berangkat ibadah haji hanya sebagai ritualitas. Tidak mempunyai semangat yang mendobrak jiwa mereka untuk lebih hebat perjuangannya setelah ibadah haji. Makanya Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kenapa jihad itu hanya diperintahkan kepada kaum pria? Kami kaum wanita ingin juga berjihad. Ingin juga dapat pahala seperti kaum wanita apa kaum pria itu. Kata Rasulullah, "Hei kaum wanita, jihad kalian adalah haji itu." Maka haji itulah jihadnya kaum kaum wanita. Artinya setelah haji ada ketentuan-ketentuan perintah jihad yang tidak boleh dilupakan itu. Perjuangan setelah haji itu lebih hebat daripada sebelum haji harusnya. Makanya di dalam Al-Quran gak ada surat sholat, gak ada surat zakat, gak ada surat puasa. Yang ada surat apa? Surat haji. Di akhir surat haji itu Allah katakan wajahidu fillahi haqqa jihadih. Perintah jihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar sebenar-benar jihad Makanya kata Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, Rasulullah SAW telah melaksanakan jihadnya secara sempurna melalui tahapan-tahapan yang beliau lalui sebanyak 13 tahapan. Kita tidak tahu tahapan yang mana sudah kita lewati. Sesekalian, sekalian, inilah perjuangan dalam hidup. Tiga bulan setelah itu Rasulullah wafat. Kalau kita lihat sekarang perjalanan pakai pesawat paling banyak 9 jam, sehari lah mereka berangkat tanggal 26 dari Madinah, ada yang pakai kuda, ada yang pakai apa ini? Uh, apa keledai, ada yang pakai onta, ada yang jalan. Itu tanggal 26 Dzulqa'dah mereka berangkat. Nyampe-nyampe tanggal 6 Dzulhijjah. Luar biasa betul, sekitar 90 hari mereka berjalan. Nanti kalau antum berangkat haji atau umrah, lihat itu. Ya, Panasnya di Arab itu kalau panas panas betul. Kalau dingin dingin betul. Tahun ini rasanya dingin ini. Jamaah haji ini. Ya. Dan kanan kiri gunung kering kerontang, bukan gunung kayak di puncak, hijau semua. Ini gunungnya kering kerontang. Lihat air ini kayak ya orang kok bisa hidup ya orang kayak begini ya. Kita kalau lihat gitu alhamdulillah syukur kita. Genteng kita aja masih ada pohon-pohonnya apa ada daun-daunnya itu. Ya. Sana luar biasa. Gunungnya kering kerontang, semua padang pasir seperti itu. Tetapi karena semangat karena Allah. Kita bisa bayangkan peristiwa itu terjadi di masa Nabi Ibrahim. Ya, kita bisa bayangkan pada saat terjadinya peristiwa haji pada masa Ibrahim. Karena Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir." Ya'tina min kulli fajin amir. Hei Ibrahim, sampaikan kepada umat untuk menjalankan ibadah haji. Proklamirkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dengan yang apa? Yang apa? Perkendaraan onta kurus, yang jalan kaki. Ya, untuk melaksanakan ibadah haji itu. Bisa kita bayangkan beratnya itu. Sekarang di Mina tendanya hampir semuanya pakai AC. Ya. Si Arafah itu udah banyak pohon-pohonan itu. Itu idenya Pak Karno itu. Suruh nanamin pohon-pohonan supaya ada teduh. Ya, padahal maksudnya dulu apa? Supaya kamu nanti di padang mahsyar itu kayak gitu. Kasih pohonan. Udah gitu dikasih air mancur. Kalau panas-panas nanti apa? Bisa apa? Berbahasa-bahasa di situ. Ya, sekarang banyak kemudahan luar biasa. Bis-bis pakai AC semua rata-rata. Makanan melimpah. Luar biasa. Orang yang mau ngasih hadiah, mau ngasih sedekah banyak. Ya. Tidak berkurang-kurang itu luar biasa. Tapi seruan Nabi Ibrahim di masa itu didengar oleh kita yang di Indonesia, didengar oleh mereka yang di Amerika, didengar oleh mereka yang di Jepang. Seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji itu. Karena seruan Nabi Allah Ibrahim, Allah sampaikan suara itu kepada umat manusia. Yang penting Nabi Ibrahim disuruh menyampaikan saja. Ternyata suara itu terdengar oleh seluruh seluruh dunia. Makanya ibadah haji ini mengandung pelajaran yang sangat banyak sekali. Dia Liyashhadu manafi'alahum. Allah katakan supaya mereka menyaksikan manfaat untuk mereka sendiri. Kita lihat persaudaraan umat Islam. Kita melihat mereka berjalan di atas poros yang sama sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Gak ada orang mulai haji dari umpamanya rukun Yamani. Semua haji dari Hajar Aswad Lihat itu putaran itu, 24 jam. Kita melihat Ka'bah itu tidak pernah sepi manusia. Mereka berjalan perlawanan dengan apa? Jarum jam itu. Seperti itu kita lihat bagaimana ah, galaksi-galaksi ini berputar. Bagaimana kita lihat di dalam pernyataan Allah Di Al-Qur'an wa tara kata hafina min hal Kamu lihat para malaikat itu berkeliling di sekitar al Rahman. Mereka beribadah kepada Allah, bertasbih, bertahmid. Semua dalam ibadah kepada Allah. Eh kita banyak maksiat, eh kita begini, eh begitu begitu, melanggar Allah. Ini suatu kenyataan dalam kehidupan umat manusia. Yang kalau kita melihat dalam haji itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ya meskipun ada kita temukan orang-orang jahil yang banyak sekali di kalangan umat Islam karena di sana kumpulnya semua orang yang pinter sampai yang jahil. Ya, yang profesor sampai yang apa? Yang gak sekolah, semua ada sana. Gampangnya ada lihat anda lagi sholat, ada orang lewat, anda tahan begini supaya nggak jalan. Eh kita disalamin sama dia, kayaknya mau kenalan. Ya, orang jahil nggak ngerti. Padahal kita nahan itu maksudnya karena di sana orang menggampangkan. Lewat depan orang sholat itu seenaknya aja. Kalau mau dihindari, dihindari. Tapi ketika orang jahil, apalagi kalau melempar jumrah itu, masya Allah, berebut orang. melemparnya kayak setanan betul. Padahal yang diperintahkan, lemparnya apa? Batu kecil saja. Makanya Rasul mengatakan kepada Fadl bin Abbas, ambilkan batu untuk aku melemparkan jumrah akabah nanti. Ya, setelah beliau pulang dari dari apa? Masyarakat haram untuk melempar jumrah akabah. Kemudian diambilkan oleh Fadl itu batu-batu kecil untuk melempar. Kata Allah, seperti inilah aku perintahkan kalian. Iya wal ghulu, fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati, jangan berlebihan kata Rasulullah, karena berlebihan itulah yang menghancurkan apa? umat sebelum kalian. Coba sekarang, payung, sandal semua dilempar. Ada yang lempar kan harusnya hari pertama itu pas apa? Ya melihat itu kan melempar jumroh, Tujuh saja. Ada yang lempar lebih daripada itu. Jadi mumpung kesempatan melempar sebanyak-banyaknya, ada yang lebih dari sepuluh, ya. ya. Itu karena jahil. Jadi kita temukan. Makanya kalau udah melempar jumrah itu masih temukan orang-orang yang apa ini perlumuran darah karena dari sono melempar seenaknya. Ya. Lemparnya batu gede lagi kan. Dikira kita, dia melempar setan, akhirnya kena saudaranya sendiri, belum berdarah. Banyak seperti itu. Belum lagi antrian janji dan sebagainya. Itu karena banyak yang apa? kurang faham. Makanya mengikuti sunnah Rasulullah adalah merupakan cara ibadah haji yang paling mudah. Ya, tidak akan mendapatkan kesulitan seperti orang yang yang banyak macam-macam tambahan itu. Makanya mereka yang banyak menambah-nambah dalam ibadah hajinya akan kerepotan sendiri, akan kepayahan sendiri, akan kesulitan sendiri. Karena dibikin-bikin seperti umroh keluar masuk keluar masuk itu nggak ada dasarnya sama sekali. Saya pernah tegur itu yang katanya ayatullah haji di Departemen Agama itu. Ya. Saya tegur. Dari mana Bapak dasarnya menyantumkan ini dalam buku panduan Departemen Agama? Ya, nggak bisa jawab. Termasuk tentang arba'in. Salat arba'in di di Madinah. Hadisnya dhaif. Saya sudah tanyakan sama ulama-ulama di Madinah yang ahli hadis. Mereka mengatakan hadisnya riwayat Imam hadisnya dhaif, nggak bisa dipakai. Itu jadikan pedoman. Kalau udah berangkat haji, yang ditanya, udah arba'in belum? Sepertinya arba'in itu syaratnya haji. Kalau nggak arba'in nggak sah hajinya. Ya, keliru. Mau arba'in mau tidak, nggak ada ketentuan harus arba'in seperti itu. Yang penting kalau di Madinah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya sedapatnya, kalau usah dihitung-hitung begitu. Walhasil, ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, menyangkut masalah ibadah haji ini, menjadi satu kewajiban bagi umat Islam secara keseluruhan terutama yang yang mampu mampu secara fisik secara mental secara apa material secara perjalanan sampai apa ke Baitullah Al-Haram nah haji ini diberikan oleh Rasulullah tiga model ya ada tiga model haji ini Padahal Rasulullah kan cuma satu Coba kalau semuanya di, di, di, apa, diajarkan satu model, betapa repotnya umat Islam berebut untuk mencapai yang satu itu kan? Rasulullah tidak. Yang ini dibolehkan begini, itu bolehkan begini, bolehkan begini. Ada tiga macam model haji. Yang pertama namanya haji kiron. Haji kiron ini adalah haji yang diwajib apa yang di apa ini eh, ditentukan orang yang meniatkan haji kiron harus apa memotong hadiu. Ya, dia membawa hadiu atau memotong hadiu nantinya ketika melaksanakan ibadah haji dengan haji kerja. Itu apa? Antara umroh dan haji berbarengan. Niat haji dan umrohnya lebih Allahumma umratan wa hajjan. Ya. Niat hajinya itu dua langsung, umrah dan haji. Jadi selama dia mulai dari apa ini ihram di masing-masing tempat yang telah ditetapkan untuk berihram tentunya kita <clears throat> mengetahui orang yang datang ke Mekah itu kan dari beberapa sudut itu ya ada yang dari Najd dan Najd itu dari daerah Riyadh Kasim dari mana itu ya Najd namanya ada yang dari Irak ada yang dari Syam Syam itu apa Syria Lebanon Yordan Palestina itu namanya Syam. Ada dari Yaman, ya itu semua ada ketentuan-ketentuan kapan dia mulai pakai ihram dan berniat ihram. Ya. Nah, <clears throat> di dalam ketentuan-ketentuan apa ini eh, ihram ini sudah ada tempat-tempatnya. Kemudian untuk penduduk Madinah, nanti kalau ada orang berangkat haji dari atau umroh dari Madinah, bukan ihramnya dari Jakarta atau dari Jeddah, Ihramnya nanti dari Madinah. Ada tempatnya namanya Dil Hulaifah. Sekarang disebut sebagai Abiyar Ali. Ya, dari tempat itulah orang jamaah umrah atau haji meniatkan dan melafalkan apa? Niat umrahnya itu. Nah, kalau Kiran dia sampaikan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya, umrah langsung sampai sampai haji. Jadi kalau haji kiran ini mulai dia ihram sampai dia melaksanakan umrah ya dari mulai tawaf sampai sa'i sampai dia melaksanakan ibadah haji tidak boleh melepas baju ihramnya. Makanya ini yang paling berat. Ya. Orang kalau meniatkan hajinya dengan haji kiron, mulai dia ihram sampai selesai haji yaitu tanggal apa? ke-10 Hijriah ya, setelah dia tahallul baru boleh melepas apa? Ihramnya. Selama itu pakai ihram terus. Tidur pakai ihram, mandi pakai ihram, copot, pakainya pakai dalam semua kondisi dia tetap pakai ihram. Waduh kalau berapa hari gimana itu ihramnya? Enggak bau itu. Ya boleh ganti ihram boleh. Ya. Selama ihramnya tidak kena minyak wangi, boleh. Kalau ihramnya kotor ya ganti ihram yang baru boleh. Tapi aji ini terasa agak berat sekali. Pakai ihram terus. Mulai umrah sampai haji. Nah, kemudian haji yang kedua yaitu haji apa? Ifrat. Haji yang kemudian umrahnya dimasukkan dalam haji. Ya. Ini pun apa? Paling gampang. Ya, karena orang biasanya kalau cepat-cepat pakai haji ifrat ini itu maksud satu. Jadi umrohnya ikut haji, ya. ya selama baik yang apa ini ifrat maupun kiran ini apa sa'inya cuma sekali. Ya, sa'inya sekali. Kalau dilaksanakan setelah waktu umroh, berarti waktu haji nggak perlu sa'i lagi. Kalau kemudian waktu umroh hanya tawaf saja, nggak sempat melaksanakan apa? Sa'i nanti setelah haji melaksanakan sa'inya. Ya. Nah, ifrat ini tidak harus bayar haji. Ya, ini yang paling gampang. Nah, kemudian eh, yang ketiga adalah haji tamato. Haji tamato ini kebanyakan yang dipraktekkan oleh umat Islam. Yang paling ringan, nah, efrat pun seperti itu ya. Artinya dia pakai ihram terus ya. Kalau tamato ini yang paling ringan. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Yang paling ringan Rasulullah menganjurkan buat umat Islam. Ya. Yaitu apa? Anda melakukan niat umrah tersendiri, hajinya tersendiri. Selama masih di bulan di bulan haji, umpamanya Anda berangkat dulu Qa'dah, udah berangkat ke sono. Anda lakukan ihram untuk umrah saja. Labbaik Allahumma umratan. Dari apa ini? Tempat miqat. Miqat itu tempat untuk apa? Untuk memulai ihram. Dari situ Anda melaksanakan umrah. Nanti cara-cara umrah kita terpisah. Setelah umrah selesai, tahallul kalau kiram tidak boleh lepas apa? ihramnya. Kalau tamato boleh lepas. Ya, lepas mandi ganti pakaian biasa. Ya, yang pakai celana, pakai baju, pakai gamis terserah bebas. Nunggu sampai tanggal 8 Hijriah baru nanti berangkat ibadah haji pakai haramnya dari tempat dia tinggal. Di tempat dia tinggal, dia pakai haram untuk berangkat apa? Hajinya tanggal 8 Hijriah, namanya hari tarwiyah, tanggal 8 Hijriah. Nah, nanti itu proses pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, sekalian kalau kita Kemudian ingin supaya rileks, haji tamato adalah yang terbaik. Ya. Sehingga setelah umroh ringan, ganti pakaian bebas kita. Gitu. Kau mau tawaf mau apa? Sebab kalau udah pakai ihram termasuk bapak-bapak nggak boleh pakai celana dalam. Ya, itu kalau kiram sampai selesai itu. Efrat pun seperti itu. Kalau tamat atau enggak, selesai umrah ganti pakaian mau bebas lagi. Ketika tanggal 8 baru nanti pakai haram lagi. Paling enak tamat tuh. Dan untuk itu harus bayar hadiah. Oh. Harus nyembelih kambing. Ya. Jadi kiron sama sama apa? Tamattu bayar haji. Efrat tidak. Nah, ini pilihan-pilihan diberikan oleh Rasulullah. Untuk apa? Memudahkan buat umat. Ya mau model begini, mau model begitu, mau model begini silakan. Meskipun Rasulullah menganjurkan haji tamat itu. Ibnu Qayyim rahimahullah baik dalam kitab terutama kitab Zadul Ma'ad itu membahas panjang lebar masing-masing ulama yang mempertahankan yang paling utama kiron dalilnya begini-begini yang lain mengatakan yang paling utama ifrod dalilnya begini begini begini Ya, saya mengatakan yang paling utama tamat dalilnya begini begini. Itu dibahas sama Ibnu Qayyim, kemudian dibantah lagi. Terus begitu. Luar biasa ilmunya. Ya. Kita tahu ilmunya ulama setelah kita lihat perbandingan seperti itu. Ala kulli hal jadi mikot penduduk Madinah namanya Dzul Hulaifah yang disebut dengan Abiyar Ali. Ya. Uh, sekitar 450 kilo dari Mekah. Mikot itu ke Mekah sekitar 450 kilo. Kalau pakai bis biasanya sekitar 6 sampai 7 jam. Ya, dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Kemudian kedua, ada mikot namanya Al-Juhfah. Itu untuk mikotnya penduduk Syam. Syam tadi apa? Palestine, Yordan, Syria, Lebanon. Itu namanya Syam. Mereka kalau mau melaksanakan ibadah umrah atau haji, mereka ihramnya dari miqatnya ya apa? Juhfah. Yang sekarang dikenal dengan Robir. Kalau masa Nabi dikenal dengan Juhfah, sekarang dikenal dengan Robir. Sekitar 183 kilo dari kota Mekah. Ya. 183 kilo. Berarti Madinah lebih jauh dari kota Mekah. Kemudian untuk penduduk yang datang dari Najd, Riyadh, Kasim segala macam itu. Najd itu namanya Kornul Manazil. Ya, namanya Kornul Manazil sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Daerahnya dikenal dengan As-Sailul Kabir. Kalau di Madinah Abyar Ali, kalau di, dari Syam dikenal Rabi, kalau disebut apa? As-Sailul Kabir. Sekitar 75 kilo dari Mekah. Ya, sekitar 75 kilo dari dari Mekah. Kemudian untuk penduduk Yaman, untuk penduduk Yaman itu namanya Yalamlam. Ya, namanya Yalamlam. Sekarang dinamakan Asadiyah, Namanya sekarang Asadiyah. Sekitar 92 kilo dari Mekah. 92 kilo dari Mekah. Nah, masyarakat Indonesia Kebanyakan melewati ya lam Ya, ketika mau ke Jeddah itu, itu mereka melewati ya lam Sekitar 20 menit pakai pesawat itu 20 menit sebelum nyampe Jeddah. Biasanya pilot mengumumkan bagi jamaah yang akan umrah atau haji, maka sebentar lagi kita akan melewati miqat, maka siap-siap untuk menjalankan ihramnya. Makanya kemudian orang pakai ihramnya saat itu atau sebelumnya pakai ihram, pas nyampe miqat mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan ya kalau tamato mutamatin ilal hajj ya kalau niatnya qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan kalau kemudian niatnya untuk ifrat labbaik Allahumma hajjan ya itu pada saat kapan di mikot Kemudian baru mengucap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak dibaca terus sampai seorang jamaah itu mencapai apa masjid Masjid Haram. Nah, begitulah apa ini perjalanan. Nah, yang keliru yang kemudian fatwa-fatwa keluar yang menguatkan mikotnya orang Indonesia di airport Jeddah ini menggampangkan. Makanya para ulama di Saudi mengatakan siapa yang kemudian melewati mikot yang seharusnya kita kan jalan lam ternyata terlewat sampai di apa di jeda baru pakai ihram maka wajib bayar dam untuk apa menutup kesalahannya itu bayar dam satu kambingnya milih satu kambing ya kemudian untuk masyarakat yang datang dari Irak, dari Irak namanya Dhu Irak, ya. Datu Irak, namanya Datu Irak. Sekarang disebut dengan Adzaribah. Sekitar 94 kilo dari Mekah. 94 kilo dari Mekah. Itu adalah mikotnya mereka yang berasal dari Irak. Jadi ada empat sudut berarti kan? Ada empat sudut ya. Yang kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah yaitu dengan miqat ini. Nah, sesekalian kalau kemudian ada orang mau mau apa umrah atau haji dia mau mikotnya dari rumahnya rumahnya dia berangkat dari Jakarta ya, nanti daripada kelewatan di ya, dalam-lam, saya mikot dari rumah saja dari rumah udah pakai hrom niat labbaik Allahumma umrotan mutamatian al hajj mamanya boleh nggak itu atau dari Cengkareng udah pakai ihram mikotnya dari Cengkareng boleh nggak itu nggak boleh ada seorang datang kepada Imam Malik mengatakan wahai Imam kenapa kau sih repot-repot pakai ihram dari Dzul Hulaifah Hulaifah itu sekitar 15 kilo dari Madinah ya Mendingan kita pakai dari rumah aja, kan nggak repot. Islam kan gampang. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kok repot-repot harus ke Dhul Ya, banyak orang menggampangkan agama seperti itu kan. Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan itu. Sebab kalau kamu lakukan itu, aku khawatir kamu terkena fitnah dan adab yang pedih. Ah, masa pakai ihram dari Madinah aja kena fitnah adab yang pedih gimana sih? Ya, Kok jadi sulit sih agama ini? Kira-kira begitu ya? Kata Imam Malik, kemudian beliau bacakan firman Allah SWT, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Hati-hati, jangan menyalahi Rasulullah. Nanti kamu akan terkena fitnah dan adab yang pedih. Itu ayatnya, kata Imam Malik. Makanya jangan kamu pakai haram dari Madinah, tetapi dari apa? miqat. Boleh saja kamu pakai ihramnya dari Madinah, tapi nanti niatnya di mana? Di miqat, di Dzul Hulaifah. Itu sudah ketentuan. Namanya miqat apa? Makani. Miqat yang sudah ditetapkan. Ada lagi orang yang mengatakan, kenapa sih jamaah haji itu repot-repot? Kok waktu pelaksana ibadah haji pada saat yang sama? Ya, makanya namanya miqat zaman, zamani. Kok yang sama? Kenapa enggak waktu yang kosong aja kita berangkat haji? Mamanya waktu bulan apa ini Rabiul Awal atau Jumadil Ula, Rajab, mamanya Syaban. Itu kan kosong, mendingan kita berangkat haji waktu itu. Ada intelektual Indonesia yang kemudian apa? mengusulkan kayak gitu. Jadi sononya kan sepi, gak rame. Orang bilang apa? Majnun. Ya, karena ngarang sendiri. Karena ini ibadah, ibadah ketentuannya. Sami'na wa wah, Enggak bisa ngarang-ngarang sendiri, ya. Makanya dalam ibadah ini semua mengikuti hanya ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, sekalian, kalau orang itu saya ringkas saja ini ya, saya ringkas saja karena waktunya terbatas supaya minimal Bapak Ibu ada gambaran yang belum pernah haji ini ada gambaran. Kita lihat saat kemudian kita umroh ya. Seorang akan menggunakan ihramnya itu disunahkan untuk apa? mandi mandi dengan niat ihram keramas ya cukur apa keteak cukur bulu bawah ya kemudian pakai sampo pakai sabun pakai minyak wangi boleh nah ketika sudah selesai ya wudhu dulu kayak kenapa ya wudhu dulu baru mandi niat ihram kukunya dicukur semuanya pokoknya dirapikan ya nah kemudian setelah mandi dia pakai ihram. Ya, pakai ihram itu dua lembar, bawah satu, satu apa? atas. Nah, kalau kita lihat ihram itu sebaiknya menutup dua pundak karena akan digunakan buat sholat. Ya, karena ada larangan dari Nabi tidak boleh sholat itu kelihatan apa? Pundaknya. Itu banyak jamaah haji Indonesia karena kurang pengetahuan akhirnya mereka dari Jakarta udah pakai ihram nyelempang begitu dari Madinah udah nyelempang gitu sholat juga udah pajak seperti itu padahal waktu nyelempang itu digunakan saat tawaf saja setelah itu nggak ada lagi tawaf yang pertama waktu kudum tawaf kudum umrah itu jadi yang pertama pakai bawah pakai atas tutup pada saat sampai kepada mikot Kemudian kita mengucapkan niat. Perhatikan, seluruh amalan tidak ada niat diucapkan kecuali umrah dan haji. Ya, Enggak enggak ada nawa itu salat al isya'i arba rokatin makmuman lillahi taala. Mamanya Enggak ada itu. Atau nawa itu soma ghalin anadai fardu syahri ramadhani lillahi taala Enggak ada itu. Tidak ada niat yang diucapkan dengan contoh dari Nabi kecuali umrah dan haji. Jelas itu? Nah, waktu umrah dari mikot kita pakai haram, kemudian kita mengucapkan niat labbaik Allahumma umratan. Terolah kita ini umrahnya Tamatok, Ya, itu diajukan sama Nabi Tamatok Yang gampang. Ya, labbaik Allahumma umratan. Kemudian dengan niat itu kita sudah masuk dalam ibadah apa? Umrah. Sehingga tidak boleh lagi ngomong sembarangan. Tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan ihram. Termasuk nggak boleh pakai kopiah. Ya. Nggak boleh nyukur rambut. Kalau tidur boleh nggak? Boleh. Ngantuk tidur, tapi kalau pengajian tidur jangan. Ya. Kalau waktu itu boleh. Mau mengantuk tidur gak apa-apa. Nah, kemudian apa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika Itu diucapkan terus sampai seorang jamaah itu masuk ke Masjid Haram. Ya. Nah, di situ kita lihat ada perbedaan. Adakah sholat sunnah ihram Adakah salat sunnah ihram? Jawabannya apa? Enggak ada sebetulnya. Cuman waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ihram itu, beliau salat. Ya, beliau salat apa ini? E, jamak duhur dan asar. Ya. Yang kalau kita pas di sana kita apa? berada di mikot itu masuk masjid ya salat tahiyatul masjid kalau nggak salat duhur atau salat asar kita salat tahiyatul masjid kalau di sana ada salat jamaah, kita ikut salat jamaah. Pada saat yang sama setelah itu baru niat niat ihram. Jadi nggak ada salat khusus untuk ihram. Ya. Jadi kalau Anda masuk sana salat tahiyatul masjid. Kalau ada jamaah apa ini salat berjamaah, Anda belum salat, salat berjamaah di situ. Baru kemudian niat ihram terus talbiyah. Ya, sampai mencapai apa? Masjid Haram. Kalau udah masjid nyampe Masjid Haram berhentikan talbiyahnya. Ya. Jadi ingat selama ihram tidak boleh melanggar larangan ihram. Termasuk nyabut apa? Jenggot, nyabut rambut, nyukur tangan atau bunuh binatang nggak boleh. Ya, ngomong nggak boleh sembarangan. Ya, semua harus dijaga. Larangan-larangan itu harus dijaga betul. Kemudian sampai ke Masjid Haram. Kita masuk masjid Haram, kita apa, masuk dengan tangan eh, kaki kaki kanan. Seperti kita masuk masjid pada umumnya. Bismillahi wassalatu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abu rahmatik. Ya. Kita masuk masjid. Kemudian kita berjalan menuju Ka'bah. Disunahkan yang diajarkan oleh para sahabat ketika lihat Ka'bah itu kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ya ketika lihat Ka'bah itu, tapi orang banyak bikin doa-doa sendiri. Allah masjid Adal bait ta'diman wa tashrifan macam-macam doa sendiri. Enggak ada dasarnya. Tapi ini dipraktekkan oleh para sahabat. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya adal jalali wal ikram. Itu dibaca terus. Sampai apa? Mencapai Hajar Aswad. Awal kita akan bertawaf itu dari Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad kalau bisa mencium kita cium, tapi sulit apalagi waktu musim haji kayak gini manusia penuh perebut untuk bisa mencium Hajar Aswad. Bahkan saya dengar di sana ada premannya. Kalau mau nyium bayar. Nanti dikawal sama dia sampai bisa nyium betul. 50 real, 100 real. Katanya begitu, saya juga nggak nggak ikut-ikutan deh. Ya, bisa nyium nggak bisa sudah lah. Meskipun ada orang Bandung itu maksa diri mau nyium, nggak bisa bisa, orangnya pendek. Berhari-hari berusaha nyium, pas dapat nyium, cium, alhamdulillah. Rupanya bukan hajar aswad yang dicium, kepalanya orang Afrika yang hitam, kelemis. Orang hitam ah, kelemis kepalanya kan kayak berminyak itu kan. Itu Alex dia dikiranya hajar aswad, itu yang diciumin sama dia. Udah muncul, dia udah terlempar lagi, gak dapat lagi dia. Jadi saya sekalian, kalau bisa mencium dicium, kalau nggak bisa cukup Bismillahi Allahu Akbar kasih tanda begitu. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berjalan boleh baca doa, boleh baca zikir, boleh baca Al-Quran, boleh doa pakai bahasa Nisa, bahasa Sunda, bahasa apa saja boleh. Tetapi selama tawaf harus berwudhu Makanya perempuan yang haid yang sedang berhalangan tidak boleh tawaf. Harus berwudu. Ya. Nah, putaran pertama itu untuk laki-laki sejak mulai di apa ya? Di apa? Di Hajar Aswad tadi sudah harus diselempangkan apanya? Ihramnya enggak enggak nutup lagi, selempangkan. Ya, karena banyak orang itu memudahkan kan. Sambil bismillahirrahmanirrahim lari-lari kecil gitu itu tiga putaran untuk bapak-bapak disunahkan namanya ramel lari-lari kecil. Ya. Ya memang nggak bisa lari-lari kayak di lapangan gitu, orangnya banyak gitu ya. Lari-lari di tempat lah. Gitu, pelan-pelan gitu. Nah, sampai mencapai apa? rukun yamani. Jadi kalaulah ini umpamanya segi empat Ka'bah ya. Di sini ya, kalau segi empat Ka'bah gini ya. Di sini Ajar Aswad nih. Nah di sininya rukun yang mana nih? Yang seujung dengan apa? Hajar Aswad namanya apa? Rukun Yamani. Kalau di sini nanti ada Hajar Ismail, depannya ini ada Hajar Ismail. Enggak boleh orang terus ketika dari Hajar Aswad muter begitu main istilahnya jalan tikus, motong, enggak boleh. Karena ini bagian daripada apa? Ka'bah, harus muter lewat dari apa? Hajar Ismail. Nah, di sinilah kita ajar aswat. di sini namanya apa? Rukun Yaman. Nah, ketika kita sudah berputar begini, sampai rukun Yaman ini disunahkan kita pegang. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, enggak usah ngasih tanda. Terus saja jalan sambil mengucapkan dari sini, rukun Yaman ini mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Ini dibaca terus sampai mencapai ajar aswat. ketika apa ini sampai ajar aswat, Allahu akbar dihitung satu. Ya. Kemudian lari-lari kecil lagi sampai berdoa, berzikir, baca Quran, apa saja. Sampai rokoknya mani baca begitu lagi. Rabbana atina fid sana putar dua, tiga, lari-lari, empat, jalan biasa. Ya, jalan biasa sampai rokoknya mani Rabbana atina fid terus sampai ajar aswad. Allahu akbar. Itu berjalan sampai berapa kali? Tujuh kali tujuh putaran. Ketika di tengah-tengah terus batal. Batalnya bukan hanya untuk perempuan. Kalau anda meyakini nyentuh perempuan batal, nggak akan pernah selesai tawafnya. Karena di situ banyak ibu-ibu juga bersentuhan itu dimungkinkan. Akhirnya nggak selesai-selesai. Ya, makanya apa keyakinan itu tidak tidak nggak betul, nggak bisa dipakai. Nabi SAW ketika mau sholat beliau mencium istrinya Kemudian beliau sholat tidak mengulangi lagi wuduknya. Karena memang tidak batal. Nah, di sini tidak akan bisa berhasil selesai tawafnya kalau sampai berkeyakinan seperti itu. Ya, makanya setelah selesai tujuh putaran dikembalikan lagi ihramnya nutupi pundak baru kemana ke belakang makam Ibrahim. Jadi di sini ada posisi makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan, bekas kakinya dia ketika berdiri itu di sini adanya namanya makam Ibrahim. Kalau bahasa Indonesia dikira makam itu kan kuburan, bukan. Itu ada orang nyulap-nyulap gitu nangis-nangis, tak berkah. Enggak ada kehususan seperti itu. Hanya kemudian itu adalah merupakan bagian daripada tonggak yang ditetapkan Islam untuk supaya mereka yang melaksanakan apa ini tawaf setelah itu sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, sholat dua rakaat Pertama Al-Fatihah, yang kedua kuliah. Kemudian yang yang eh, apa nih? Yang pertama Al-Fatihah, yang kemudian bacanya kuliah. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul Allah. Setelah selesai mundur ke belakang, di belakang itu ada apa? Air Zam-Zam. Ya. Air Zam-Zam kita sambil minum air Zam-Zam menghadap ke ke Ka'bah. Ya, nggak usah berdiri, duduk atau jongkok. Ya, kemudian kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da ya Allah aku minta kepadamu ya perantaraan air zam-zam ini untuk diberikan apa ilmu yang bermanfaat rizki yang lapang dan apa jauh dari penyakit disembuhkan dari penyakit itu disunahkan seperti itu makanya Ibnu Hajar beliau karena Rasulullah mengatakan azam zamu lima syuribala. Zam-zam itu tergantung doanya. Ya, kalau orang minum azam zam tergantung doanya. Apa yang dia minta kepada Allah. Ya. Nah, Ibnu Hajar pernah berdoa, "Ya Allah, dengan air zam-zam ini jadikan ilmuku seperti ilmunya Imam Dahabi." Dan Allah kabulkan doanya itu. Kalau Anda lihat ilmunya Imam Dhabi di bidang hadis luar biasa. Dan itu diwarisi oleh Ibnu Hajar karena doa beliau yang dikabulkan oleh Allah menghasilkan apa? Kalau kemudian Imam Ibn Dhabi menulis kitab Mizanul I'tidal, ya, maka kemudian Ibn Hajar menulis kitab Lisanul Mizan. Luar biasa ilmunya. Dan itu banyak sekali dari para ulama dan orang-orang saleh yang mempraktekkan doa dengan minum air zam-zam itu. Ya, jangan lupa yang penyakitan, yang apa, minta apa, minta ketika minum air zam-zam itu. Selesai tawaf, kemudian berangkat menuju mana? Sa'i. Dan saya lupa tadi menyebutkan ketika dari selesai apa? Tawaf menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ya, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Cuma saya ingatkan yang mau berangkat haji atau umrah di depan Ka'bah itu macam-macam orang yang Syiah, yang macam-macam, bacanya keras-keras. Jangan terpengaruh. Ya. Banyak orang Syiah bacanya macam-macam, nanti diikutin. Karena dirombongan rombongan banyak kan. Ikut aja, baca aja ngomong ikut itu. Jangan. Bawa prinsip sendiri, doa sendiri, baca sendiri, segala macam sendiri, ya. Memang gak ada ketentuan rame-rame kayak gitu. Nah, ketika selesai minum air zam-zam menuju ke sa'i untuk apa? Safa dan Marwah sambil membaca inna safa wal marwata min syairillah sampai mendekat sofa nabda'u bima bada Allah wa rasuluh. Kita memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita naik apa? Sofa. Ya, naik sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, la al-mulku wa la al-hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu nasara abda wa aza junda wa al ahzaba wahda. Ya, itu dibaca sampai tiga kali. Sampai ke atas Bukit Safa menghadap kiblat, berdoa bebas, terserah doanya apa. Nah, dari sana memulailah untuk sa'i bagian sebelah kanan, turun sebelah kanan, perjalanan menuju Marwah. Ya, perjalanan menuju Marwah. Di tengah perjalanan nanti ada lampu hijau. Ya, lampu hijau disitulah kemudian apa ini disunahkan untuk bapak-bapak lari-lari kecil ya yaitu dengan membaca Rabbighfir warham wa antal azul akram Rabbighfir warham wa antal azul akram Rabbighfir warham wa antal azul akram dibaca sampai selesai lampu hijau itu larinya apa Siti Hajar waktu apa cari apa cari air minum buat anaknya itu kemudian bebas di tempat itu mau baca Quran, mau baca dikir mau doa, ya, itu bebas. Tapi sekarang udah ada perkembangan baru, orang pada main HP. Astagfirullahaladzim. Lagi ibadah ngobrol dia pakai HP. Ini kondisi yang mengerikan juga ini. Di Masjid Haram itu kita temukan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan dikir subhanallah subhanallah SMS-an. Innalillahi wa inna ilaihi ya. Udah luar biasa perkembangannya. Ya, orang kemudian ada juga lagi tawaf. Lagi tawaf kita lihat itu masih apa? Telepon-teleponan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Walhasil begitulah keadaannya manusia. Sampai naik marwah sama bacaannya. Seperti tadi itu. Allahu akbar Allahu akbar terus naik ke atas, kemudian menghadap kiblat, baca terbebas doa-doanya, kemudian baru turun menuju sofa. Itu berarti dihitung satu. Satu, kemudian sampai sofa lagi, bacanya sama semuanya. Kemudian lagi, lagi terus gitu. Sampai putaran terakhir, tujuh putaran itu berakhir di, di marwah. Setelah di marwah, maka kemudian selesailah umrah itu. Sampai situ ya umrah. Terus cukur rambut. Ya, dipendekkan dulu. Nah, dipendekkan dulu cukur rambut. Habis itu pulang ganti apa? pakaian mandi segala macam, bebas. Nunggu tanggal 8 Hijriah. Ketika udah masuk 8 Hijriah, jamaah haji pada berangkat ke Mina. Nah, banyak dari jamaah Indonesia itu nggak pakai ke Mina. Karena penyelenggaranya mau gampang. Dia terombol nggak pakai Mina langsung Arafah. Minahnya dilewatin. Jadi nggak pakai mabit di, di Mina. Jadi pada malam itu mereka dari Azizia langsung nerobos mana? ke Arafah. Karena mereka bilang al-haju Arafah, yang penting Arafah. Ya, jahatnya banyak menyepelekan Mina. Padahal di Mina itu kita sholat duhur, apa duhur kita jamak dua rakaat, tapi tidak apa kita kosor, tapi tidak dijamak. Sholat duhur berjamaah di kemah-kemah masing-masing Ya, kalau banyak jamaah juga sholat di di apa? E, di masjid e, apa ini? E, masjid Al Khaif itu masjid yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau di wilayah Mina, beliau sholatnya di masjid Khaif itu. Ya, e, di sana kita sholat duhur dua rakaat, kosor tapi jadi jamaah. Waktu asar adan komat sholat kosor lagi waktu maghrib sholat tepat waktu maghrib nggak ada kosor ya kemudian waktu isya komat kosor dua rakaat waktu subuh kita sholat berjamaah dua rakaat nah setelah sarapan atau setelah salat subuh berangkat menuju kemana ya, biasanya kita menunggu matahari terbit ya sunahnya begitu menunggu matahari terbit baru berangkat kemana ke Arafah nah nyampe di Arafah kapan duhur dan nyampe di Arafah, itu anda lihat orang berjalan kaki yang pakai bis yang pakai macam-macam itu. Sekarang nggak kelihatan pakai onta, pakai kuda nggak ada udah. Yang banyak kan pakai mobil, pakai angkot, pakai apa? Bis. Ada pakai motor itu petugas-petugas. Kema-kema itu motor. Yang banyak juga jalan kaki itu. Ya. Jalan kaki itu macam sampai ke Arafah. Nah, di Arafah kita di sana disiapkan tenda semuanya. Ya, ada juga yang nggak pakai punya tenda. Ada juga yang naik Jabar Rahmah supaya judulnya langgeng. Ini nggak bener nih. Ya, dikiranya di sana pertemuan Nabi Adam, Nabi Ma'awa akhirnya diikuti. Orang Indonesia banyak kemudian nulis kenangan. Umpamanya namanya siapa gitu, suaminya N, istrinya siapa gitu. Seperti lagi pesen supaya langgeng seumur hidup. Ini banyak kesalahan seperti itu. Waduh, naik-naik gunung itu ada yang jatuh juga itu. Ya, padahal Arafah ini tempat untuk kita melaksanakan wukuf di mana doa-doa manusia saat itu dikabulkan. Setan yang paling sedih ya pada saat hari Arafah itu karena Allah mengabulkan doa hamba yang minta apa saja saat itu. Ya. Saya waktu itu ada rombongan yang ustadznya itu memahami Arafah itu kan wukuf Wukuf itu artinya berdiri. Jadi selama di Arafah ya berdiri saja. Itu Ustadz jamaahnya diajak berdiri mulai duhur sampai menjelang maghrib. Ya saya lihat jamaahnya juga rupanya kesel juga. Ah, biar aja Ustadznya sendiri. Lihat jamaah lain gak pada berdiri. Ustadz ini aja sableng kali. Ya. Dia fahami menurut bahasa artinya berdiri aja itu. Ya namanya orang kan capek berdiri terus. Mulai duhur sampai maghrib kan capek itu. Nah, ala kulli hal setelah kemudian masuk duhur masing-masing jamaah itu ada khutbah apa? Khutbah Arafah. Sana ada khutbah Arafah, kayak khutbah Jumat gitu ya. Habis khutbah baru salat jamaah apa ini? Eh, duhur sama asar masing-masing dua rakaat dilaksanakan pada salat duhur. Habis itu bebas jamaah, mau makan, mau doa, mau dikir, mau tiduran. Ya. Ya makanya kita anjurkan perbanyak doa dan dzikir. Kalau capek istirahat, lapar makan. Ya. Di sana semuanya melimpah, tersedia semuanya. Yang tinggal ibadah saja. Ya. Sehingga kemudian sampai menjelang maghrib jamaah meninggalkan Arafah. Tahun lalu kasihan betul itu jamaah ya, yang biasa itu sampai nggak dapat suplai makanan, banyak kelaparan, kasihan. Dalam kondisi seperti itu, kalau orang ibadah lapar juga nggak khusyuk pasti kan? karena pernah kita di Mina itu terjadi banjir besar karena hujannya terus betul, gunung-gunung melemparkan batu karena kerasnya apa angin dan dan hujan itu. Kita bilang sama apa? sama jam udah ini kita putuskan kita nafar awal nafar awal ini pulang lebih awal ya yaitu hari ke kemana ke, ke 13 itu kita keluar ya nah ternyata maaf hari ke-12 ya hari ke-12 hari ke-13 nafar tani itu kita lebih awal keluarnya karena memang sudah melempar batu tuh udah bahaya ayo jamaah turun turun ada ustadz lain dari kelompok lain Jamaah-jamaah, jangan turun, jangan ikut provokator. Kita berzikir aja di sini. Lihat batu-batu lempar terus. Kata jamaahnya, "Oh, Ustaz aja zikir sendiri, Tinggal Ustaz aja." Jamaahnya pada lari. Kadang-kadang Ustaz itu nggak tahu keadaan. Lihat keadaan jamaah, udah ketakutan semuanya. Nah, ada kan seperti itu. Jadi kalau mau lapar, ketakutan, susah orang beribadah, ya. Akhirnya kita meninggalkan Arafah. Malam itu tidak salat maghrib di di, di Arafah. Sunnahnya salat maghrib dan isya di mana? Di mana? Di Muzdalifah. Nah, dalam perjalanan itu nanti kita lewat namanya Wadi Muhasir. Wadi Muhasir itulah tempat dihancurkannya Abraha. Sebelum dia mencapai apa? Ka'bah, dia melewati situ. Disitulah dihancurkannya apa Abraha itu. Pasukan Ababil yaitu di Wadi Muhasir itu. Kalau di sana kita disunahkan untuk cepat-cepat lewatnya itu. Tapi kadang-kadang kita lihat jamaah begitu padatnya bis-bis dan manusianya sehingga perjalanan itu agak apa? Agak apa? Lambat ya, bis itu apa? Macet total. Ya, nyampe-nyampe di Musdal padahal itu daerahnya pendek saja, dekat saja itu. Itu bisa sampai malam. Ya. Kadang-kadang pernah kita itu menjelang subuh baru nyampe di Musdalifah itu. Subhanallah. Karena padatnya orang itu padatnya apa bis-bis itu. Ya. Nah, ala kulli hal uh, apa ke Muzdalifah untuk sholat maghrib dan isya. Ya. Maghrib dan isya jamak tapi takhir. Ya, jamak takhir di di Muzdalifah. Sampai kita kita nggak ada ibadah lagi udah. nggak ada tahajud, nggak ada apa, udah istirahat. Nunggu subuh. Subuh salat berjamaah, dikir-dikir agak kodeng dikit, bet berangkat. Menuju ke mana? menuju ke jamrah, melempar jamrah. Nah itu disunahkan Rasulullah untuk kaum wanita boleh lebih awal jam 2, jam 3 malam sudah meninggalkan Muzdalifah untuk melempar lebih awal kaum wanita. Ya, sekarang ibu cuma kaum wanita, bapak-bapak pun pada ngikut. Ya, ingin cepat-cepat selesai. Ya, sunahnya habis salat subuh tunggu sampai apa ini agak kuning baru berangkat ya namanya dafa menuju kemana ke uh, uh, tempat jumrah melempar tujuh batu ke jumrah akabah jumrah itu ada tiga ada apa al kubro al wusta dan akabah ya dari arah musdalifah itu melewati jumrah apa al kubro pertama besar wusta yang tengah-tengah baru al akabah al akabah ini yang lebih dekat ke Mekah ini yang dilempar dulu yang ini enggak, yang ini enggak. Jangan karena ini kosong, enak itu kosong itu aja umpamanya. Jangan. Karena kita lempar yang ini. Lempar sambil menghadap ke ke arah apa? Mekah. Kita melempar tujuh kali lemparan sekali lemparan Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis tujuh. Kalau udah sisa simpan itu. Jangan nanggung ah sekalian Allahu Akbar brok semuanya. Mumpung di situ enggak. Ya, selesai Nah, kemudian kita apa? Eh, potong hadiu kita kalau pertama tuh sama kiron kan potong hadiu ya. Setelah itu cukur rambut, nah boleh melepas apa ihramnya. Kemudian siap-siap menuju mana? Tawaf ifadah. Selesai itu maka laksanakan tawaf ifadah karena itu rukun. Nah, kalau enggak tawaf ifadah enggak nggak sah salat apa enggak hajinya nanti. Melaksanakan tawaf ifadah sama seperti tawaf umrah tadi itu. Tawaf tujuh putaran, sholat sunnah dua rakaat, ke sofa sampai marwah selesai. Ya, berarti haji sampai tanggal 10 Hijjah udah selesai. Kemudian kita masuk kembali ke Mina. Nah, ke Mina untuk menunggu tiga hari, tanggal 11, 12, 13. Ya, namanya ayam mutasyrik. Ini namanya apa? Ayamun tashrik. Nah, pada hari ke-11 kerjaan kita nggak ada lain. Sholat duhur jamak dua rakaat tepat waktunya. Asar jamak dua rakaat tepat waktunya. Maghrib tepat waktunya. Isya jamak dua rakaat tepat waktunya. Subuh begitu. Setelah sholat duhur baru diperkenankan jamak itu melempar jumrah tiga jumrah. Yang besar, sedang dan akobah masing-masing tujuh. Itu dilaksanakan kapan? hari ke-11, ke-12 dan ke-13. Kalau ada orang kering ini buru-buru pada hari ke-12 boleh setelah melempar jumrah selama belum masuk maghrib dia boleh meninggalkan wilayah Mina itu. Ya, kita pernah meninggalkan wilayah Mina karena hujan lebat, banjir yang sampai mobil-mobil ke bawah air. Orang pun ke bawah air, ya. Tenda-tenda apa ini basah semuanya. Kita putuskan meninggalkan Mina sebelum maghrib dengan masuk namanya nafar awal. Keluar tanggal 12 Hijriah itu. Begitu pula pada waktu duhur sampai maghrib kalau memang terlalu padat sampai malam pun fatwa para ulama membolehkan ya. Tapi banyak jamaah kita karena kurang faham terhadap cara bagaimana Rasulullah mengajarkan cara ibadah haji ini, makanya mereka pada berangkat pagi. Jam 7, jam 8. Pada ayam mutasyrik ini melempar tiga tiga apa? Akobah itu, jumrah itu, kemudian berangkat jam 8, jam 8, jam 9. Bu, Pak mau kemana? Mau lempar jumrah. Kok jam segini? Iya enak sepi. Ya sepi belum waktunya. Waktunya kapan? Duhur sampai sore sampai malam. Karena itu sekarang ini ada fatwa-fatwa para ulama. nggak apa-apa, kapan saja, pagi, siang, malam, boleh. Itu menggampangkan. Makanya aja makta mata menggampangkan untuk jam Indonesia kebanyakan ditetapkan kapan? Pagi. Ayam mutasinya pagi, yang lain belum malah barang lempar ya pada sepi. Padahal itu tidak betul. Ya. Yang jelas yang mengeluarkan fatwa itu bertanggung jawab itu di hadapan Allah. Ya, karena anggapannya dengan sepadat segala macam. Walhasil dengan cara itu kita biasanya lebih baik mengakhirkan sore malam nggak apa-apa ya daripada lebih awal apa menyalahi ketentuan syariat. Ala kulli hal setelah hari ke-13 kita lempar jumrah maka selesailah ibadah haji itu. Dengan demikian seluruh rangkaian ibadah haji sudah ditunaikan oleh jemaah haji. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang yang mabrur. Haji yang mabrur itu minimal ada tiga syaratnya. Ya, minimal ada tiga tiga syaratnya. Syarat yang pertama ya tadi itu ikhlas karena Allah Syarat yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah. Syarat yang ketiga harta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu dari sumber yang halal. Ya, kalau dari sumber yang haram nggak sah hajinya, nggak ada mabrur. Ya. Nah, dengan demikian eh, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan ibadah haji itu kita anggap selesai dan semoga semuanya dikarunia oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau enggak tahun ini, tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Aku qali hadza astaghfirullah Selebihnya jamaah haji hanya menunggu kepulangan dan biasanya mereka melaksanakan apa? Tawaf-tawaf. Ditutup terakhir, tidak boleh jamaah haji meninggalkan Mekah kecuali tawaf wada. Ya, tawaf wada. tawaf wada itu? Tapi enggak pakai sa'i, cek sebatas tawaf tujuh putaran, kemudian apa sunnah dua rakaat di belakang makam selesai. Itu pun nggak pakai ihram, bebas dengan niat tawaf wada, maksudnya tawaf perpisahan dengan apa ini baitullah. Dengan demikian maka jamaah haji pulang ke negerinya masing-masing dan selesailah ibadah haji itu. Ya. Jadi rakyatnya cukup panjang, semoga ini dapat ditangkap oleh kita semuanya yang akan berangkat haji dimudahkan oleh Allah pulang mendapatkan haji yang mabrur dan yang belum berangkat haji mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan yang sudah berangkat haji mudah-mudahan Allah mantapkan imannya amalnya supaya lebih banyak perjuangannya dan yang akan pulang dari haji pun supaya lebih bersemangat untuk menjalankan perjuangan ibadah sisa hidupnya itu. Wallahu alam wasallam Muhammad Muhammad karena kita juga ada pertemuan malam ini supaya enggak terlalu malam saya cukupkan sekian. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT dan kita dipertemukan kembali setelah pulang pulang, pulang haji insyaallah dengan keadaan sehat walafiat dan kalaupun dipanggil oleh Allah dengan kematian husnul khatimah. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa Mohon maaf atas segala kurangannya dan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan dan semoga Allah taala meridai kita semuanya sallallahu Muhammad Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh